dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadza la ya'lamuhu illallah. Karena urusan takdir adalah urusan Allah. Tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Wala ila natijah. Kalau kalian ikut campur membahas, memperdebatkan tidak akan memberikan hasil. Natijah yakni hasil, enggak akan memberikan apa-apa. Walihada yuqal. Oleh karena itu dikatakan al-qadaru sirrullah. Bahwa yang namanya takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Fasirullahi la yudrak wa la yuhata bihi abada. Sedangkan rahasia Allah nggak akan bisa dicapai dan nggak akan bisa diliputi, nggak akan bisa diketahui abada selama lamanya. Percuma kalian membahas-bahas kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa si fulan ditakdirkan begini, kenapa si Alan ditakdirkan malah begitu. Kenapa yang ini ditakdirkan selamat, yang ini ditakdirkan binasa? Kenapa yang ini datang? Enggak akan berakhir pada hasil apapun. Karena itu rahasia Allah. Kalian gak ada yang tahu. Kala, fala tadkhul fi Maka jangan ikut campur. Alaika an tu'min bima ja'a fin nusus. Atasmu untuk beriman pada nas-nas atau pada apa yang datang dari dalil-dalil min al Qur'an wa sunnah. Apa yang datang dari dalil, apa yang datang dalam sunnah, apa yang datang dalam ayat, aman nabihi. Kullun min inda rabbina. Kita beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Itu jawaban orang mukmin ar-rasikhina fil ilm. Wa taqifu inda hadha wa tatawajjah ila amal salih hendaklah engkau berhenti di situ. Yani berhenti pada dalil, berhenti pada hujah. Kalau hujah berkata ini ditakdirkan, kita percaya itu ditakdirkan. Kalau dalil berkata bahwa Allah sudah mencatatnya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, kita beriman, kita percaya. Naqif ala maqallah Allah wa Rasul. Kita berhenti pada apa kata Allah, pada apa kata Rasul. Titik. wa ilal amal salih dan kita beranjak untuk beramal dengan amalan saleh wa tarkiz dzunubi wal ma'asi dan kita tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan wala taqul jangan kau ucapkan in kana Allah qaddara li kada wa kada atau qaddara li anni min ahli jannah sirtu min ahli jannah walau ma'alim tu syai'a in kana Allah qaddara li anni min ahli an-nar fasa'akunu min ahli an-nar fahadha kalamun batil jangan berkata kalau Allah takdirkan saya ahli surga saya pasti ahli surga walaupun saya nggak tahu apa-apa walaupun saya nggak belajar walaupun saya nggak ngaji Walaupun, walaupun, walaupun, walaupun, pokoknya kalau Allah takdirkan saya suka, surga. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan saya masuk jannah, um, masuk neraka, maka saya akan masuk neraka. Bagaimanapun juga perbuatan saya, fahadha kalamun batil. Ini ucapan batil. Karena Allah menakdirkan satu sebab, menakdirkan pula musababatnya. Allah takdirkan akibat, Allah takdirkan pula sebab-sebabnya. Artinya semua ada asbab wal musabbabat. Fala yajuzu ad-dukhul fi hadhihi al-umur. Maka tidak boleh masuk pada perkara-perkara tersebut. Lianna hadha laisa min sya'nil ibad. Karena itu bukan urusan para hamba. Urusan takdir, urusan Allah SWT. Urusan hamba, berusahalah, berupayalah. Urusan hamba, hendaklah menjalani jalan jannah dan menghindari jalan-jalan api neraka. Hendaklah meniti jalan menuju surga dan menghindari jalan-jalan menuju neraka. Itu tugas itu apa yang kita jadikan sebagai pegangan kita. Adapun takdir kita imani dalam keadaan kita tidak tahu apa takdir kita esok. Wallahu taala a'lam. Berusahalah, berupayalah dengan beriman pada Allah taala. Sehingga mereka yang beriman kepada takdir di samping berusaha akan meratap kepada Allah, berdoa kepada Allah, tolonglah aku ya Rabbi, berikan hidayah kepadaku, bimbinglah aku, selamatkanlah aku. Karena dia yakin usaha saja nggak cukup. Karena dia punya iman kepada takdir. Itu hikmahnya. Hikmahnya beriman pada takdir. Hala yajuzu dukul fi hadhil umur. Karena itu min ha, karena hadza min laisa min sya'nil ibad. Urusan apa yang ditakdirkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Anta min sya'nika al-amal. Engkau urusanmu adalah amal. Hadza huwal matlubu mink. Itu yang diminta darimu. Amma dukhul bil qada'i wal qadar. Adapun engkau masuk dalam masalah takdir, fahuwa fi matahah masuk kepada urusan takdir itu masuk pada mataha tempat tergelincirnya manusia tempat tersesatnya manusia yatihun kalau masuk kepada mataha akan yatih akan berputar-putar dalam keadaan tidak mendapatkan jalan yang jelas, tersesat. Barakallahu fiikum. La yakhruj minha al-'abdu abada. Tidak akan keluar daripadanya seorang hamba selama-lamanya. Kalau mulai membahas kenapa Kok ini takdirkan begini? Kenapa ini takdirkan begitu? Kenapa kok ini takdirkan begini? Kenapa? Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Mestinya kalau ini takdirkannya begini, kamu jangan sok tahu. Itu bukan urusanmu. Jangan sok pinter. Kamu gak tahu apa-apa. Allah yang alamul ghuyub, yang maha tahu segala sesuatu yang gaib. Sehingga jangan masuk, jangan ikut campur dalam masalah takdir. Imani sajalah semua yang terjadi dengan takdir Allah. Imani sajalah dengan yakin bahwa Allah Maha tahu perbuatan para hamba dan Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Titik. Kalau masuk ke dalamnya yatih. Yatihun lebih parah dari yatihunnya siapa? Bani Israel arba'ina sana 40 tahun berputar-putar. Nggak tahu arah kemana mereka harus berjalan. Ya Yatihun 40 tahun dalam keadaan nggak tahu dan nggak punya negeri, nggak punya tempat. Tetapi mereka yang masuk ke dalam masalah qada wal qadar, masuk pada rinciannya, masuk pada perkara kenapa ini ditakdirkan begini, kenapa ditakdirkan begitu, nggak akan selesai Ya yatihun bukan 40 tahun, bukan 400 tahun, bahkan 4000 tahun, selama-lamanya. La yakhruj minha. Gak akan bisa keluar lagi dari mataha. Na'udzubillah min dzalik. Qala dikatakan selanjutnya Qauluhu manhiyun anhu inda jami'il fira. Ucapan beliau dilarang menurut seluruh kelompok-kelompok لأن القدر سر الله karena takdir adalah rahasia Allah maknanya inda jami'il firaq ay inda jami'il umam menurut seluruh umat-umat li'anna al-qadar sirrullah karena yang namanya takdir adalah rahasia Allah Wasirru la yumkinil ihatah bihi. Sedangkan rahasia Allah nggak mungkin bisa diketahui. Kenapa ini ditakdirkan begini? Kenapa ditakdirkan begitu? Tidak bisa diketahui. Rahasia. Rahasia makhluk aja sulit untuk diketahui, apalagi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin, nggak mungkin bisa diketahui. Jadi jangan meraba-raba. Jangan menebak-nebak. Jangan sok pinter. Jangan sok menghakimi Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Astagfirullah. Apakah ada orang yang menghakimi Allah? Ada. Al-jahil. Orang yang bodoh. Kenapa Allah matikan si fulan? Padahal si fulan orang baik. Semestinya yang begini ini dipanjangkan umurnya. Yang itu tuh dimatikan harusnya. Loh, kamu siapa? Sok tahu. Mau menghakimi Allah? dikatakan takdir Allah salah, kamu siapa? Gak ada apa-apanya, lah. syai' kamu gak memiliki kedudukan apapun di hadapan Allah Taala. Makhlukun marbubun memluk hamba yang dimiliki, yang dikuasai, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil, gak ada apa-apanya. Kok mau sok pinter mengatakan ini benar ini salah? Takdir Allah yang ini salah, harusnya begini. Ini khonilin azakullah kebodohan. Dan lebih parahnya, dia tidak sadar kebodohan dirinya. Maka dia memiliki kebodohan lain di samping kebodohannya terhadap ilmu agama. Apa kebodohan lainnya? Kebodohan tentang dirinya sendiri. Sehingga dia sok alim, sok mengatur atau sok menentukan ini benar ini salah Padahal semua takdir Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Tidaklah meliputi Allah dengan sesuatu apapun, tidaklah meliputi dengan sesuatu apapun dari ilmu Allah Illa bima syaa kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki Allah kasih tahu akan terjadi hari kiamat. Kalau nggak diberitahu nggak akan tahu. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Hari kiamat itu akan datang. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya kata Allah litujza kullu nafsin bima tas'a agar dibalas setiap jiwa atas apa yang dia amalkan berarti sya Allah Allah menghendaki kalian tahu akan ada hari kiamat kalau tidak diberitahu adanya jannah nar kita nggak akan tahu kalau nggak diberitahu adanya yaumul hisab yaumul jaza adanya mizan dan seterusnya, kita nggak akan tahu. Ikhwani fi din a'azakumullah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengetahui dan meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Atau dalam surat Taha ولا يحيطون به علما dan tidak akan ada yang meliputi dengannya atau meliputinya dengan ilmu. La tadkhul fi syu'unillah. Jangan kau masuk pada urusan Allah. Alaika bi syu'uni nafsik. Atasmu untuk mengurusi dirimu sendiri. Dan mengurusi urusanmu. Urusanmu adalah beramallah dengan apa yang diperintahkan. Tinggalkanlah apa yang dilarang. Dan imanilah apa yang diberitakan. Selesai. Kalau ada perintah, ada larangan. Ucapkan sami'na wa ata'na. Kalau ada berita-berita, ucapkan aman nabihi kullun min indi rabbina. Itu urusan kita. Adapun kenapa kau ini begini, kenapa ditakdirkan seperti itu, kenapa ini begini, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani takdir secara global. Adapun rinciannya yang tidak diberitakan oleh Allah, kita tidak tahu dan jangan sok tahu. Alaika bil amali salih wa tarkid dunub. Atasmu untuk beramal dengan amalan yang saleh dan meninggalkan dosa-dosa. Wabit taubah dan atasmu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaffi hisabak bersihkan hisabmu. Madum ta'ala qaidil hayah selama engkau masih dalam ikatan kehidupan. Berarti engkau masih punya kesempatan masih ada kesempatan untuk memperbaiki amalan dan masih ada kesempatan untuk bertaubat, maka bersihkan hisabak. Bersihkan hisabmu, catatanmu. Istaghil ma'a Sibukkan dirimu dengan urusanmu. Amma an tusghil nafsaka bil qada'i wal qadar. Adapun engkau menyibukkan dirimu dengan urusan takdir, Engkau menyibukkan dirimu, kenapa ini ditakdirkan, kenapa ini tidak ditakdirkan? Sibuk dengan qada wal qadar. Walimadza kan, lam yakun, limada yakun? Kenapa ini tidak ditakdirkan? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini tidak terjadi? Wa in kana Allah muqaddir al-maqadir, fa ana lastu bihajatin lil 'amal. Jangan berpikir kenapa begini, kenapa begitu, akhirnya berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Apa itu kesimpulan akhirnya? Biasanya kalau sudah menyatakan Allah takdirkan begini, Allah takdirkan begitu, berarti Lestu bihajatin ilal amal. Kalau gitu untuk apa beramal? Ngapain? Allah sudah takdirkan simpulan masuk surga, simpulan masuk neraka. Terus ngapain kita berusaha? Jangan-jangan orang ini di level mahfud dicatat, ditakdirkan akan sesat menjadi kodariyah. Iya kan? Atau sebaliknya, jangan-jangan orang ini sudah dicatat di dalam takdir Allah bahwa dia akan menjadi jabriyah. Tidak mau lagi beramal. Ngapain beramal? Semua sudah ditakdirkan. Itu jabriyah. Atau kesimpulannya, nggak mungkin ditakdirkan. Jadi kodariyah. Karena apa? Karena memikirkan rincian takdir yang bukan urusanmu. Rincian takdir urusan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa Maha Bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia-rahasia karena ilmu Allah yang sangat luas mengetahui apa yang akan terjadi maka Allah semua maha tahu apa yang ada pada hambanya akan terjadi pada dia begini, begini, begini, begini dan akan masuk surga. Adapun yang lain akan begini, begini, begini dan masuk neraka. Hada kulluhu kalamun batil barakallahu fikum. Maka kalimat kalau begitu nggak perlu beramal itu kalamun batil, ucapan batil. Wala nggak ada nilainya Walamma qala sahaba Rasul, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ala natakil ala kitabina?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, kalau begitu, tidakkah kami menyandarkan pada takdir saja kitab yakni catatan?" "Ala natakil ala kitabina?" Tidakkah kita bersandar pada catatan kitab kita masing-masing saja? nggak usah usaha. Maka daralana, yakni kita menyandarkan pada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Qal kata Nabi jangan. I'malu fakullun muyassar li'amalihi. Beramalah, berusahalah. Masing-masing akan dimudahkan kepada yang dia diciptakan untuknya. Kalau ciptakan untuk neraka akan dimudahkan kepada amalan-amalan ahli nar. Kalau dia dicatat sebagai ahli jannah akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan ahli jannah. Fa'anzalallahu ta'ala maka Allah pun menurunkan ayatnya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Syatta jauh-jauhan. Ada yang ke sana, ada yang kemari. Fa'amma man a'ta taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan al-husna maka akan dimudahkan kepada jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan al husna. Fasanuyassiruhu lil usra maka akan dimudahkan ke jalan kesusahan. Lihat, ada asbab, ada musababat. Karena a'ta wattaqa, karena dia banyak bersedekah, karena dia bertakwa, karena sadaqah bil husna, beriman kepada hari akhir, beriman pada jannah, maka dimudahkan oleh Allah jalannya. Adapun yang ini, ada asbabnya, ada musababatnya. Wa amma man bakhila wastagna karena dia bakhil, merasa cukup, merasa tidak butuh untuk dibimbing. Sombong. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang jelek. Akan berjalan ke arah yang susah atau ke arah kesengsaraan. Walhamdulillah ayatnya sangat jelas. Fa anta taf'al sabab imma fi najati nafsik wa imma fi halakik. Engkau melakukan satu sebab. Imma bisa jadi sebab keselamatanmu atau bisa jadi engkau melakukan sebab kebinasaanmu. biaf'alika allati taf'aluha bikhtiyarika wa iradatika dengan perbuatan-perbuatanmu yang kau kerjakan dengan pilihanmu sendiri dengan kehendakmu sendiri kok bisa saya punya kehendak tapi Allah menakdirkan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu kehendaki Allah sudah tahu dan Allah sudah mencatat kamu akan begini. Qala dikatakan selanjutnya Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullun nasi yagdu, famu'tiqun nafsah aw Setiap manusia yagdu berupaya. Setiap manusia berupaya famu'tiqun nafsah di antara mereka ada yang membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya dengan usahanya. Au mubiquha, ada pula yang membinasakan dirinya sendiri. Qanifiddina perhatikan. Kullun nas nam yaghdu. Fa asdaqul asma, maka nama yang paling jujur adalah Harith wa Hammam. Disebutkan nama yang terbaik Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling jujur Harith wa Hammam. Mengapa? Karena semua manusia Harith. Semua manusia Hammam. Punya himmah. Tetapi ada himmahnya ke kanan, ada himmahnya ke kiri. Ada yahrus khairan, ada yahrus syarran. Semua manusia berupaya, semua manusia punya keinginan, semua manusia punya usaha, punya himmah, tetapi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang pada kebaikan, ada yang pada kejelekan. Barakallahu fikum. Dan itu semua tidak lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan. Qul Allah amal amalakum. Kalau gitu beramalah, Allah akan melihat amalan-amalan kalian dan Allah akan mudahkan bagi mereka yang berupaya untuk mengamalkan khair. Apa ucapan Allah taala? <clears throat> lanahdiyannahum subulana Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ada usaha dulu. Alladzina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan, kami akan mudahkan jalan-jalan kami. Barakallahu fikum. Baik. Masalahnya usahanya kan baru sekarang. Berarti lanah diam lanah dianum subulananya setelah itu. Berarti bukan dari dulu dong. Hadis salah. Memang usahanya sekarang, tapi Allah sudah tahunya sebelum kalian ada. Allah sudah tahu sebelum kalian diciptakan bahwa orang ini akan jahadu fina. Maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan baginya. Barakallahu fikum. Allah ilmunya meliputi makana, mayakunu, masayakunu, wama lam yakun kaifa yakun. Qala rahimahullah, qala hafizahullah. Qawluhu wa naha ar jalla ta'ala al-anbiya 'anil kalami fil qadar. Ucapan muallif bahwa Imam Al-Barbahari dan Allah Ar-Rabbu Jalla wa Jalla Ta'ala melarang para nabi untuk membicarakan masalah takdir. Maksudnya membicarakan, memperdebatkan atau merincikan. Nahallahul khalqa al-anbiya'a wa ghairihim 'anil kalami fil qadar. Allah melarang semua makhluk. Allah melarang para nabi dan selain para nabi untuk memperbincangkan, untuk memperdebatkan masalah takdir. Walanbiya ma dzakara anhum ma dzukira anhum annahum i'taradu 'ala al-qadari abada. Para anbiya enggak ada diriwayatkan, enggak ada disebutkan satu orang pun dari mereka yang menentang, membantah atau mempertanyakan masalah takdir. Tidak ada. Itu i'tirad, mempertanya, mempertanyakan itu namanya i'tirad. Ma dzukira anhum annahum i'taradu enggak ada diriwayatkan dari mereka kalau mereka mempertanyakan masalah takdir abadan. Liannahum ya'lamuna 'azamata Allah jalla wa ala. Karena mereka mengetahui keagungan Allah jalla wa ala wa hikmatihi mereka juga tahu hikmah Allah jalla wa ala wa yastaslimuna wa yata'addabuna ma Allah mereka menyerah pasrah tunduk patuh kepada Allah wa yata'addabuna ma Allah beradab berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala wa la yas'aluna an syai'in laisa lahum fihi maslahah mereka tidak akan bertanya kepada Allah sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Wala manfaah yang tidak ada manfaatnya. Gak mungkin mereka tanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi pertanyaan yang mengandung penentangan. Yang dalam bahasa Indonesia bukan bertanya, tetapi mempertanyakan. Maka para anbiya jauh dari yang demikian. Mempertanyakan, kenapa kalau ditakdirkan begini? Kenapa ditakdirkan begini? Enggak mungkin. Para anbiya nama Allah Mereka beradab kepada Allah. Mereka tidak kurang ajar kepada Allah. Mereka memiliki adab yang mulia kepada Allah. Sopan santun kepada Allah. Tidak mungkin berani bertanya apa yang tidak bermanfaat. Apa yang gak ada maslahatnya. Apalagi mempertanyakan. Tidak mungkin. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun kata Allah. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tapi mereka yang akan ditanya. Kalau mempertanyakan masalah takdir, bukankah itu mempertanyakan perbuatan Allah? Allah berkehendak. Allah memiliki masyiah. Allah menginginkan dan bebas bagi Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang diinginkannya. Wala yus'alu amma yaf'al. Maka jangan ditanya tentang apapun yang Allah perbuat. Allah ingin menakdirkan si fulan kada, si fulan kada, itu milik Allah Ta'ala. Mau protes apa? Allah takdirkan semuanya dengan keadilannya. Yakinilah. Imanilah. Pasti, pasti, pasti, pasti. Allah maha adil dan menakdirkan dengan keadilan imani takdir dan imani keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin. Yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang gaib. Fal anbiya lam yas'alu anhu wa kadzalika lam yus'al anhu atba'ul anbiya abada. Para nabi tidak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yani mempertanyakan kepada Allah tentang takdir kenapa begini, kenapa begitu. Wa kadzalika lam yas'al anhu Nah, lam yas'al bukan lam yas'al. Demikian pula tidak bertanya pengikut-pengikut para nabi abada. Demikian pula tidak bertanya para sahabatnya Demikian pula tidak bertanya para tabi'in, para pengikutnya. Demikian pula tidak bertanya para tabi'it tabi'in, para pengikut, pengikut, pengikut, pengikutnya. Mereka semua nggak ada yang bertanya kenapa ditakdirkan begini, kenapa ditakdirkan begitu. Dalam keadaan mereka ijma, sepakat kalau Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Hingga daun jatuh pun tercatat kapan, di mana, jam berapa, detik keberapa. berapa. Semuanya tercatat. Innama kanal anbiya wa atba'uhum yatajihuna ilal amal. Para nabi dan para pengikut mereka hanya saja mengarah pada pengamalan. Wa ya'nuna bihi dan mereka memaksudkan atau menjadikan sebagai pokok tujuan mereka adalah beramal. Wa kanu yas'aluna 'anil qada'i wal qadar. Mereka tidak mempertanyakan tentang takdir, apakah ditakdirkan atau tidak ditakdirkan. Illa min babil i'tiqad, kecuali kalau bertanya tentang masalah keyakinan, apa hukumnya beriman pada takdir misalnya? Dan apa hukumnya kalau mengkufuri takdir? Hanya itu yang mereka bahas. Adapun rincian takdirnya, kenapa begini, kenapa begitu, tidak dibahas oleh para nabi dan para pengikut nabi wal imanu bil qada'i wal qadar yurihuka minasy syukuk wal awham wal ahzan Iman kepada takdir, kepada qada dan qadar akan membuat kamu istirahat. Iman kepada qada wal qadar yurihuka, membuat anta raha. Membuat engkau terraha di dalam kenyamanan, ketenteraman, tidak ada keraguan, nggak ada kebingungan, nggak ada gundah gulana, nggak ada kesedihan. Dua orang, satu beriman pada takdir, satu kufur kepada takdir. Dua-duanya diberi bencana yang sama, kerugian yang sama, rasa sakit yang sama. Kamu lihat apa perbedaannya? Yang beriman pada takdir akan sabar. Allah menakdirkan ini pasti dengan keadilannya. Mungkin aku banyak salah, astagfirullah. Mudah-mudahan aku jadi terhapus dosa-dosanya dengan musibah ini. Tidak sedih. Hatinya besar. Tohur insya Allah. Sedangkan ini yang tidak beriman kepada takdir. Ini gara-gara ini. Ini gara-gara itu. Gara-gara bicara tentang gara-gara. Karena tidak beriman pada takdir. Coba kalau saya tidak pulang kemarin. Tidak terjadi musibah ini. Coba kalau saya tidak berangkat. Coba kiranya saya waktu itu tidak menyalakan api. Coba kalau lebih sakit, lebih sempit, lebih nauzubillah, lebih sengsara. Batinnya sudah jatuh tertiba tangga. Kena musibah ditambah musibah yang lebih besar. Apa itu? Sempitnya dada itu lebih sakit daripada musibahnya. Walaupun kena musibah, kalau hati tetap lapang, hati tetap tentram, nikmat. Nikmat barakallahu fikum. Ini khonibina azakumullah dirasakan oleh orang yang merasakan. Akan tahu orang-orang yang pernah merasakannya bahwa musibah kalau diterima dengan ikhlas bahwa itu takdir Allah tidak mungkin bisa ditolak, maka orang itu akan sedikit terhibur. Apa kata Allah setelah menyebutkan masalah takdir? Hatta Naam ta'saw ala ma fatakum tafrahu bima atakum. Setelah bicara masalah takdir, bahwa semuanya ditakdirkan min qabli an nabra'aha. Sudah ditentukan sebelum kami ciptakan. Ayat berikutnya hatta la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum agar kalian jangan putus asa dari apa yang hilang dari kalian dan agar kalian jangan terlampau gembira dengan apa yang datang pada kalian. Tadi baru contoh musibah. Sekarang contoh kedua sebaliknya ini beriman pada takdir, yang ini yang ini nggak beriman pada takdir. Dikasih rizki yang sama. Yang ini bersyukur pada Allah, Alhamdulillah. Ini takdir Allah. Allah berikan aku rizki yang halal. Dia mendapatkan rizki plus mendapatkan pahala. Adapun yang ini seperti korun berkata, "Hada min ilmin indi." Ini karena kehebatanku dalam berbisnis. Allah tenggelamkan korun dengan seluruh hartanya. Allah berikan barakah kepada yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barakallahu fiikum wasallallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah.